Pak Paulus selamat siang Selamat siang Ibu Silahkan eh, Berdasarkan survei atau sekitar berpendapat Bu? Silahkan pendapat Anda Iya sangat keterlaluan Bu Kalau kita menilai pemerintahan SBY saat ini mandat Kami menilai pemerintahan ini berjalan cukup baik Bu Memang belum semua ini terbangun dengan baik Harap kita maklumi Persoalan bangsa ini bukan terjadi pada saat pemerintah SBY menjabat Pemerintah SBY penerus dari kerugitan persoalan bangsa ini sejak pemerintah SBY terbentuk tidak terlepas dari berbagai gonjang ganjing dari mereka yang tidak puas dengan pemerintah SBY terlalu ekstrim lah Bu kalau pemerintah SBY ini dikatakan mandek gitu baik terima nah, kasih apalagi ada opini hmm. sebaiknya SBY mundur opini yang kebablasan opini yang tidak bertanggung jawab terima kasih baik terima kasih Pak Edi selamat siang ya selamat siang Bu silahkan eh, sebenarnya Bu pemerintahan SBY ini biasa-biasa aja nggak maju, nggak mundur. Status quo aja seperti halnya juga Megawati yang dulu Gus Dur juga hanya mempertahankan orang yang dalam tanda kutip yang punya modal. Kita perhatikan ya orang-orang yang berkuasa di Orde Baru, pedagang-pedagang, birokrat-birokrat, politikus tetap eksis, nggak ada apa-apa. Jadi SBY ini sebenarnya ya gitu-gitu aja. Jadi dia nggak Ya nggak ada akan membuat perubahan yang terlalu besar karena jaga status quo aja mumpung-mumpung selam Baik, ya, terima kasih Pak Edi Pak Sohandi, selamat siang Ya Bu, Sebenarnya pemerintahan sih biasa-biasa aja Bu Ya kalau menurut saya biasa-biasa Cuman kalau bapaknya yang nggak benar pasti sih semuanya nggak benar Bu Ya kan, kayak di rumah tangga aja kalau laki nggak benar semua nggak benar Bu kalau saya lebih baik mundurkan diri jujur gitu hmm. saya ngomong jujur tapi perilakunya nggak jujur sampai itu bohong bu hmm. saya akan kata makan cabai pedas tapi kita nggak pedas tapi dicoba pedas sebenarnya bu ya. ya terima kasih Pak Soandi Pak Nasim selamat siang selamat siang ya komentarnya Pak Ya, SBY sebenarnya sudah cukup bagus, tapi terlalu banyak komen untuk hal-hal yang tidak perlu isu-isu dikomentari dan apapun yang tidak penting untuk kemajuan negara dan Inggris sekarang lebih fokus ke partai tidak ke pemerintahan itu yang membuat prosesnya kinerja SBY karena terpecahnya eh, kemampuan mengorganis negara tersebut demikian terima kasih ya terima kasih Pak Nasim Pak Hartono selamat siang siang eh, saya eh, sedih dengan komentar-komentar yang terdahulu bahwa pemerintah ini biasa-biasa malah awi. Kalau kita tilik ke desa-desa, income per kapita kita bagaimana? Tingkat rakyat kemiskinan jumlahnya makin menurun atau meningkat? Bayangkan seorang presiden tidak punya kewibawaan, punya gaya pemimpinan, bagaimana memimpin rakyatnya dengan baik. Kita lihat terjadi beberapa kerusuhan antar eh, di daerah. Terus mata pencarian terus biaya hidup yang tinggi tolong dipikirkan nah ini hal-hal inilah yang orang tidak tahu banyak kalau lihat orangnya baik baik terima kasih Pak Anton Pak Denny penelpon terakhir silahkan iya Bu semuanya dijual masing Duh. eh dengar-dengar dulu aku pemilu kan ada dibilang agen asing agen asing siapa tuh ya terima kasih baik terima kasih Pak Denny Adibio selamat siang Nah, selamat siang Pak dia Ya iya. begini, pertama adalah Pak SBY harus merubah sikap yaitu tegas dalam segala hal. Membuat tindakan hanya ngomong doang hasilnya nggak ada. Nomor dua dia harus segera membubarkan semua partai politik. Uangnya harus dia segera ikat pada rakyat miskin Indonesia yang jumlahnya masih sebagian besar 100 juta itu. Nomor tiga harus mereformasi kabinetnya dan semua stafnya agar bertindak jujur dan para menangkap koruptor tanpa memandang bulu uh, pilih gitu. Itu yang harus dilakukan dan membuat pembangunan yang nyata, jangan hanya omong doang. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Anton, selamat siang. Ya, siang. Silakan. Saya tuh ini, kita ngurus negara itu menurut saya Pak SBY itu sudah maksimal. Memang ada titik lemahnya, yaitu kurang tegas tapi dalam pendapat yang tadi itu ngomong bubarkan partai politik itu saya kira ya itu tidak masuk akal ya. Mana mungkin Pak SBY bubarin partai politik, belum dibubarinnya Pak SBY udah diturunin kali jadi presiden. Jadi gini, kalau berantas korupsi itu jelas, cuman masalahnya itu mungkin Pak SBY sendiri banyak yang tidak tahu bahwa bahwa bawahnya itu yang melakukan korupsi. Presiden nggak mungkin nangani hal-hal kecil kan. Jadi saya kira Eh, kalau ada gerakan-gerakan motor di SBY itu saya kira mereka mungkin ya yang tidak mendapatkan uh, kenikmatan aja yang baru mulai gitu-gitu terima kasih baik terima kasih Pak Anton Pak Richard selamat siang ya saya mau menanggapi dengan tadi apa yang banyak komentar yang diberikan bahwa sebenarnya mungkin kita harus menaruh kepercayaan lebih kepada Pak SBY mana kita sebagai bangsa ini kita nggak bisa kasih tuduhan dan um, satu hal yang negatif semua satu hal hal-hal yang negatif terus tapi kita harus memiliki satu kepercayaan bahwa Pak SBY dapat menjelaskan ya dengan baik ini tuh kita bisa memasukkan satu hal positif pada Pak SBY untuk lebih baik saja dan jangan kita banyak komentar dan um, um, mengkritik saja terima kasih Mbak, terima kasih Pak Richard Pak Ade, selamat siang Selamat siang Mbak Silahkan、uh, kalau saya melihat bahasa ini bukan bahasa real ya, tapi bahasa politik. Eh, kenapa begitu? Karena, karena dari sisi ekonomi semua tumbuh ya. Saya bukan orang demokrat, saya cuma usaha kecil biasa aja. Juga tumbuh dengan baik. Ya. Teman-teman yang lain juga begitu. Jadi dari sisi apa mandeknya? Masalah perizinan semuanya berjalan baik juga. Eh, ya saya nggak nggak paham bahasa kompas kompas itu biasanya teliti banget kalau menulis segala sesuatu termasuk tempo gitu kan ya kalau umpamanya bahasa politik terus yang dikemukakan akhirnya negara ini bukan negara demokrasi tapi negara politik gitu ya mau dibawa ke mana rakyat Indonesia pertumbuhan ekonomi kita bagus banget mbak itu aja deh mas baik terima kasih Pak Tony silahkan komentar anda apa yang harus dilakukan SBY ya itu oh, dia harus mundur aja deh Gak usah banyak ngomong lagi partainya udah hancur-hancuran koruptor semua dan juga gak usah calon-calonin ya, ya istrinya Anisu SBY itu Gak usah deh udah mundur aja bilangnya baik terima kasih Pak Tony selamat siang Pak Sata apa komentar Anda iya kalau mau dinilai pemerintahan sekarang ini boleh juga dikatakan udah hampir deadlock ya tapi ini akibat dari demokrasi yang kebablasan nih artinya presiden itu ya nggak bisa apa-apa sekarang yang memegang kuasa kayaknya uh, eh, LSM, HAM partai politik uh, eh, masa masa rakyat jadi dia mau kerjain ini salah kerja itu salah gitu jadi bingung presiden sekarang nggak kayak presiden dulu dia sedikit agak mempunyai kekuatan dan kekuasaan gitu ya kalau sekarang nggak bisa apa-apa jadi kebetulan yang sekarang juga partai politik kita hanya memikirkan segelintir orang golongan-golongan mereka aja dan partisipasi partai politik itu pun seperti rakyat yang memilih ya enggak juga enggak kebagian paling kebagian 50 ribu lagi pemilu baik <laughs> terima kasih Mas Atta Pak Ismanto silahkan komentarnya selamat siang Bu selamat siang eh, kalau saya lihat sih Pak SBY udah bagus Cuma ada pihak-pihak tertentu aja yang ngerong-rong terus dari TV segalanya menjelekan terus Ya kalau orang lagi kerja apa dilonggang terus dengan kepentingan masing-masing ya siapa bisa kerja dengan baik. Ya Pak SBY itu sudah bagus cara kerjanya. Ya kalau seperti dulu pinjaman Pak Harto yang bagus tadi ikutin oleh orang, jeleknya di ngomongin. Sekarang Pak SBY mau bagus, mereka ngerong-rong gitu. Ke TV-TV yang lainnya tiap hari mengatakan rakyat miskin segalanya. Ya selagi kelas kemiskinan dan kebodohan mau dipiara ya presiden manapun Tuhan pun tidak bisa nanganin. Kira-kira komentar saya begitu Bu. Baik. Pak SBY masih bagus tuh seharusnya. Tolong dibantu yang lainnya, jangan ngerong-rong gitu, partai-partai yang lainnya, atau ada kepentingan yang lainnya, eh, eh, LSM iya. segalanya tuh. Baik Pak Ismanto.